Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapawaguna, Wenda Lubi sebagai Si Amista, Dedi sebagai Barung Geni, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Sunaryo sebagai Langkan, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama dengan Raden Saka Palwaguna di halaman Istana Galuh dihadapi oleh Ranghyang Prabu Sora, Resi Amista, dan para prajurit serta tokoh-tokoh utama Galuh. Suasana di halaman menjadi demikian tegangnya. Ranghyang Prabu Sora yang semula menjadi cemas, gelisah dan takut, kini justru menjadi berang, terlebih lagi bagi Resi Amista. itu anak muda. Kau pikir sedemikian mudahnyakah kau akan mendapatkan kembali Galuh? Hmm. Hah? Kau pikir siapakah kau? Sang Hyang Brahma, Wisnu, Siwa, atau Kadurga Agung? Hmm. <laughs> Meminta kembali tahta Galuh dari tangan pamanmu, Maharaja Agung. Tahukah kau berapa banyak harta yang dikorbankan untuk mendapatkan tahta ini? Berapa banyak jiwa yang dikorbankan untuk mahkota agung yang dikenakannya itu? Sekali lagi aku katakan, oh. aku tidak berurusan dengan muhai pendeta asing. Aku menunggu jawaban pamanku. Nah, bagaimana paman? akan mendapatkan semua itu Sanjaya. Kedatanganmu mengunjungiku saat ini adalah memang satu karunia bagiku. Aku akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Aku akan melenyapkan duri yang selalu mengusik hatiku, mengusik ketenanganku. Kau harus lenyap. Kau harus mati hari ini di halaman ini. Amista, hamba tuanku. Hamba mengerti dan akan menyelesaikan pemuda sombong ini. Prajurit, ya. tangkap dan bunuh kedua pemuda itu. Ya, Biarlah hamba saja yang menghadapi mereka, Raden. Ayo, serang! itu tidak bisa didiamkan saja. Biarlah anak-anak hamba yang menyelesaikannya. Hancur dan luluh lantakan tubuh kedua anak kuda itu. Jangan khawatir tuanku Amista. Hei Langkan, pimpin barisan tujuh gelombang. Selesaikan anak kuda itu. Baik guru. Hari-hari adikku, bersiaplah. Lindungi gelombang utama. Siap menyerang. Iya. Agaknya mereka adalah saudara seperguruan dengan perwira kota Papayang yang bernama Carak Bandung. Ah, akan tetapi kini mereka mengepung kakang Saka dengan sebuah barisan yang tertata rapi. Hmm. Kakang Saka bisa mendapat kesulitan menghadapi barisan tujuh gelombang. Kincir metu tingkatan ketujuhku. Tidak berarti menghadapi barisan gelombang ini. Serangan ketujuh bersaudara ini benar-benar tidak memberikan kesempatan bagiku untuk bernafas. Aku akan mencoba menghadapi barisan ini dengan aji jala sukma. Setelah menerapkan Aji Jala Sukma, kecepatan gerak dari Raden Sakapalwaguna semakin bertambah. Dan setiap lawan yang mendapat putaran tubuh Raden Sakapalwaguna yang menebarkan Aji Jala Sukma mempunyai tingkat kekuatan gaib yang tinggi. Seketika itu juga, tubuh mereka menjadi berkurang tenaganya. Seluruh kekuatannya seakan-akan menjadi terhambat dan gerak dari seluruh anggota tubuhnya menjadi semakin melemah. apa yang telah terjadi? Mengapa beberapa orang-orangku bertempur sedemikian lemahnya? Mereka kelihatan kehilangan tenaga. Setan alas! Agaknya terjadi sesuatu yang tidak beres dengan murid-murid itu. Hmm, Ajar! Kau benar, Kibarong. Ada sesuatu yang tidak beres dengan murid-muridmu itu. Ya, Lihatlah sekarang, empat orang murid hamba dalam barisan itu menjadi semakin lemah. Oh, aku harus membantu mereka. Ah, luar biasa sekali tenagamu anak muda. Apakah itu semua adalah ajaran dari Resi Wanayasa? Ah, apakah itu adalah kincir metu? Ilmu andalan dari perguruanmu? Oh. Kau tidak perlu tahu. Di sini, saat ini kita berhadapan untuk bertarung. Bukan untuk saling berbincang-bincang ataupun bertutur sapa. Ah, bocah sombong. Ah. Kau belum mengenal siapa aku, siapa kami. Kelak kau akan menyesal jika mengetahui siapa diriku ini. <laughs> Bukankah kau dan orang-orangmu itu adalah gelandangan-gelandangan miskin dari ujung timur Pulau Jawa yang mencari makan? Kau, kau, kau mengerti siapa kami? <laughs> Bukankah aku saat ini tengah menghadapi gelandangan dari Segoro Irem. Ah, bagus jika kau sudah mengerti. Sekarang bersiaplah untuk mampus. Aku akan menghancurkan tubuhmu dengan aji gelombang hitam dari Segoro Ireng. kita tinggalkan dulu pertempuran antara Raden Sakapal Waguna dengan Kibarong Geni, murid dari perguruan Segoro Irem dari ujung timur tanah Jawa. Sekarang kita kembali menengok anting Wulan yang telah lama kita tinggalkan di pantai selatan. aku ingat-ingat Sebelum gua itu menjadi runtuh Berhasil ku kuasai ah, Tiga tahun sudah aku mengeras seluruh daya dan pikiranku Untuk menyelesaikan Aji Banyu Cakrabuana tingkat kedua uh, Yang belum kudapatkan dari Sang Dewi Jurus yang seharusnya aku selesaikan dalam waktu enam bulan Ya, mudah-mudahan Aku tidak keliru menafsirkan semua gerak yang kuingat-ingat. Oh. Bagaimanakah dengan kakak Saka? Apakah dia sudah semakin sempurna menguasai hati Jala Sukma? Ah, rasa penasaran dan rinduku untuk melihat kakak Saka sudah semakin menjadi-jadi. Aku akan menjenguknya. Ah, itu, itu si Tunggul. Tunggul! Mungkin kau sudah menjadi bosan berada terus-menerus di tempat ini, Tunggul. Nah, ayolah. Sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Gua Larang. Ah, sebentar. Sebentar, Tunggul. Aku akan mengambil buntalan pakaianku. jurus yang samar-samar kuingat membuatku tenggelam dan ketika malam tiba, ia beristirahat beberapa saat untuk melepaskan lelah dan penat. Dan pagi hari sebelum fajar menyingsing, ia telah memacu kudanya kembali. Hmm. Mudah-mudahan sebelum tengah hari aku sudah tiba di Kuala Larang. Hiya, hiya, hiya. saja dari kudaku. Hups. Ah. Ayolah tunggu. Kita lebih mendekat lagi. Hmm. Aku akan mencoba menerapkan aji empat arah pembeda gerak. Aku akan mencari tahu di mana Kakang Saka berada. Ah. Aku akan mencoba menerapkan aji di semak rimbun itu. Tunggul. Kita ke sana. Nah, kau diamlah di sini, Tunggul. Jaga, dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Kau diamlah di sini, Tunggul. Jaga dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Nah, kukira tempat ini cukup aman. sakti dan cantik manis itu bersila dengan khusuknya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menempelkan dua jari tangan kanannya di tengah-tengah kedua matanya, serta telapak tangan kiri memegang siku kanan, ia tenggelam dalam semedinya. Perlahan-lahan, seluruh kekuatan saktinya menyebar ke seluruh saraf-saraf di tubuhnya. Dan ketika itu juga pendengarannya menjadi sedemikian pekanya. Suara-suara di sekitarnya menjadi sedemikian jelasnya. Desau angin yang halus menderu. Suara serangga kecil di rerumputan berderak bagaikan pohon yang roboh. Akan tetapi, kemudian aliran nafasnya memilah-milahkan suara-suara tersebut dan mencoba mengarahkan seluruh kekuatan pendengarannya menerobos jauh hingga sampai ke sekitar pondok padepokan Gua Larang sampai Benar, Seta. Dampu. Aku juga tiba-tiba menjadi cemas dengan kepergian anak itu. Dengan kepergian adik Musaka. Aku jadi khawatir kepergiannya yang seorang diri itu dan melibatkan diri dalam urusan besar Raden Sanjaya. Ah, Ah, berangkatlah segera kau ke sana. Berhati-hatilah. Kuasai diri kalian. Pelajari setiap keadaan sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Ya. Oh, akan saya patuhi semua pesan Eyang. Jika tidak ada lagi yang akan Eyang sampaikan, kami mohon pamit. Oh, iya, iya, iya. Aku rasa sudah cukup. Berangkatlah. Semoga Dewata Agung, penguasa sumber air suci, melindungi kalian. Uh, kami mohon pamit, Eyang. Selamat tinggal, Eyang. Untung saja aku masih sempat mendengar berita tentang Kakang Saka. Jadi, Kakang Saka berangkat dengan adik Sancaya. Hmm. Berbahaya sekali istana Galuh. Resi Amista dan Prabu Sora merupakan kekuatan yang teramat berbahaya untuk dibentur. Ah, aku harus segera ke sana. Nah, marilah tunggul. Nah, kukira tempat ini cukup aman. sakti dan cantik manis itu bersila dengan khusuknya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menempelkan dua jari tangan kanannya di tengah-tengah kedua matanya, serta telapak tangan kiri memegang siku kanan, ia tenggelam dalam semedinya. Perlahan-lahan, seluruh kekuatan saktinya menyebar ke seluruh saraf-saraf di tubuhnya. Dan ketika itu juga pendengarannya menjadi sedemikian pekanya. Suara-suara di sekitarnya menjadi sedemikian jelasnya. Desau angin yang halus menderu. Suara serangga kecil di rerumputan berderak bagaikan pohon yang roboh. Akan tetapi, kemudian aliran nafasnya memilah-milahkan suara-suara tersebut dan mencoba mengarahkan seluruh kekuatan pendengarannya menerobos jauh hingga sampai ke sekitar pondok padepokan Gua Larang sampai akhirnya. Ah, kau benar, Zeta. Dampu. Aku juga tiba-tiba menjadi cemas dengan kepergian anak itu. Dengan kepergian adik Musaka. Aku jadi khawatir kepergiannya yang seorang diri itu dan melibatkan diri dalam urusan besar Raden Sanjaya. Ah, Ah, berangkatlah segera kau ke sana. Berhati-hatilah. Kuasai diri kalian. Pelajari setiap keadaan sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Ya. Oh, akan saya patuhi semua pesan Eyang. Jika tidak ada lagi yang akan Eyang sampaikan, kami mohon pamit. Oh, iya, iya, iya. iya. Aku rasa sudah cukup. Berangkatlah. Semoga Dewata Agung, penguasa sumber air suci, melindungi kalian. Uh, kami mohon pamit, Eyang. Selamat tinggal, Eyang. Untung saja aku masih sempat mendengar berita tentang Kakang Saka. Jadi, Kakang Saka berangkat dengan adik Sancaya. Hmm. Berbahaya sekali istana Galuh. Resi Amista dan Prabu Sora merupakan kekuatan yang teramat berbahaya untuk dibentur. Ah, aku harus segera ke sana. Nah, marilah tunggu, Kita harus dapat tiba dengan segera di istana Galuh. Hup. Here, here. tiba di Istana Galuh sebelum terjadi sesuatu dengan Kakang Saka dan juga adik Sanjaya. Hiya! Kalianmu benar-benar hebat, anak muda. Ah, aku benar-benar kagum kepadamu. Panas serta teriakannya harus kuhentikan dengan tenaga inti jala sukmaku. Oh! apa ini? Mengapa, mengapa hawa panas ini justru mengikat dan membelenggu diriku? Oh, iblis neraka! Apa yang telah terjadi? Beruang hitamku. Amista, ah. kau tidak boleh membiarkan saja. Bantu segera musnahkan anak itu sebelum Barung Geni mendapat celaka. Hamba akan segera menekan anak muda itu, tuanku. Oh! kedua tangannya di dada. Keningnya nampak berkerut tegang. Mulutnya berkomat kamit, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dapat terdengar jelas. Dan beberapa saat kemudian, terjadilah satu keanehan. Oh, oh, apa yang terjadi dengan diriku? Tenagaku jadi semakin bertambah. Oh, kekuatan apakah ini yang mengalir ke dalam tubuhku? Ha? Oh, aku akan menyalurkan kekuatan ini ke dalam serangan-seranganku. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja serangan-serangan Ki Kibarung Geni menjadi berlipat ganda? Hup, Pastilah ini sebuah kecurangan dari pendeta asing itu. Hmm. asap yang mengepul dari kepalanya pertanda ia tengah mengerahkan kekuatan sakti. Hmm, ini tidak boleh kubiarkan. Sanjaya yang melihat kecurangan dari Resi Amista segera bersiap-siap untuk terjun ke arena pertempuran dan menghentikan ulah dari Resi asing itu. Akan tetapi, belum lagi ia menggerakkan kakinya, dari atas dinding benteng istana melesat sebuah bayangan hitam ramping dengan selendang putih yang berkibar di belakangnya. Rasakan ini pendeta asing curang! Iya! Wulan! Aku akan menahan mereka. Tidak, Dewi Wulan. Kami berdua datang kemari. Memang ingin berhadapan dengan mereka. Benar, Pak. Aku datang ingin meminta kembali istana ini dari tangan Paman Prabu Suara. Ah, kalian, ah, kalian? Ya, marilah. Kau juga bantu aku, Kak Ulan. Ah, tapi, ah, tapi mereka. <laughs> Agaknya kau lebih cerdik dari kedua anak muda itu, Nona Wulan. Tapi sekarang persoalannya sudah berubah. Kalian tidak akan mungkin dapat meninggalkan lagi istana ini. Lihatlah! Lihatlah itu ribuan prajurit telah siap dengan anak panah di tangan mereka. Hahaha. <laughs> Apapun saktinya kalian bertiga, kalian bertiga akan kubuat berubah menjadi bangkai. Hei, bersiaplah kalian! Raden, apa yang akan kita perbuat sekarang? Cukuplah giliranmu, Kakang. Sekarang biarlah aku yang akan menyelesaikan semua ini. Mundurlah Kak Ulan. Aku akan menghadapi mereka. Shh. Sudahlah adik Ulan. Raden Sanjaya mampu menghadapi mereka. Kau belum mengerti kakak. Kita akan dapat membantu sewaktu-waktu. Lihatlah itu. Sekali lagi paman. Aku meminta paman menyerahkan tahta Galuh kembali kepadaku. Pada ayahandaku. Hmm, setan. Apapun yang terjadi hari ini, bangkaimu akan kugantung di alun-alun kota raja. Kau harus mampu, anak setan. Belum saatnya tuanku turun tangan menghadapinya. Di sini masih ada hamba, Resi Amista. Biarkanlah hamba yang menghadapinya. Jangan membuang-buang waktu lagi, Amista. Bunuh anak itu segera. Bunuh. Akan hamba laksanakan, tuanku. Dengan dada berdebar tegang dan mata tak berkedip, Anting Wulan memperhatikan jalannya pertempuran antara Raden Sanjaya dengan Resi Amista. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi terpampang di depan matanya. Resi Amista tokoh andalan utama dari Prabu Sora tidak mampu untuk berbuat banyak menghadapi Raden Sanjaya. Apa yang telah terjadi kakak Sita? Dari mana Raden Sanjaya mendapat semua kepandian itu? Aku tidak mengerti adik Wira. Kelihatannya ia berusaha untuk menyembunyikan asal usulnya. Berbahaya oh, sekali. Iya, iya. Si Amista kini mengeluarkan aji lima bayang-bayangnya. Sekarang kau cobalah aji lima bayang-bayangku anak sombong. Ya. Raden Sanjaya kini tidak membuang-buang waktu lagi. Anak muda yang telah mendapat didikan langsung selama tiga tahun dari penguasa Laut Kidul berdiri tegak menanti pukulan-pukulan lawan yang tiba. Yeah! biasa sekali anak itu. Akan tetapi, Resi Amista tidak akan dapat dikalahkan dengan cara seperti itu. Kita lihat saja. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Rangkian Prabu Sora yang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya segera terjun membantu Resi Amista. Melihat hal tersebut, anting bulannya sejak tadi sudah merasa tangannya gatal, segera melesat menyambutnya. Jangan curang, Hai eh, Prabu Sora! Siap! kerahkan seluruh muridmu kepung mereka! Baik, tuanku. Hoi, bersiaplah kalian semua! Hoi, kalian berdua Bantu aku menghadapi anak muda itu. Dan kau bersama adik-adikmu yang lain, bantu Sri Baginda. Resi Amista akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Ayo, halaman istana yang luas mulai terasa sempit. Tiga kelompok tokoh utama mulai berpaku hantam. Pukulan yang menderu menyapu pepohonan serta tiang-tiang istana. Anti Wulan menghadapi Prabu Sora dan dua orang tokoh dari Segoro Ireng. Raden Sakapal Wakuna mulai kerepotan menghadapi Barong Geni dan dua orang muridnya. Sementara itu, Raden Sanjaya yang bertempur dengan Resi Amista mulai menjadi resah menghadapi Aji Lima Bayang-Bayang. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Baiklah, akan kugulung hancur tubuhnya dengan aji Bayu Cakra Buanaku. ilmu apakah yang tengah digelarkan Raden Sanjaya? Ya. Banyu Cakrabuana. Oh, ah, luar biasa sekali. Berbeda sekali dengan yang kumiliki dan juga Prabu Sorawanku ini. Dari manakah anak itu mempelajari ilmu langka Banyu Cakrabuana? Ya. Ya. Aku harus memberitahukan kunci dan kelemahan dari Aji lima bayang-bayang itu. Raden, serang kelima bentuk itu sekaligus, Raden. Jangan kau mengurusi orang lain. Ya! Oh, itukah kelemahan dari Aji lima bayang-bayang ini? Akan kubuktikan kata-kata kepulauan. Hai! Ya! Ya! Ya! Ya! ya! Ayo, bangunlah air si asing. Agaknya itulah kelemahanmu. Kelima bentuknya hilang dan kini menjadi satu bentuk yang merupakan bentuk asli dari resi asing itu. Ah, bangkitlah. Bangkitlah air si asing. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. benar-benar hebat anak muda. Aku oh, aku mengaku kalah. Bagus. Jika begitu, menyingkirlah kau dari arena ini. Kakang Saka, mundurlah. Biar aku yang menyelesaikan lawanmu. Oh, oh, oh. Raden Waguna yang melihat Raden Sanjaya telah menerapkan ajinya dan siap menyerang, segera melompat menyingkir. Dan bersamaan dengan itu, Raden Sanjaya memasuki arena dengan teriakan yang sangat panjang. Oh, celaka, Rasi Amista berhasil dibuat tidak berdaya, sementara Barung Geni kelihatan tidak bergerak lagi tanganku. Mau lari kemana Pak Prabu Sora? Hujani anak panah mereka! Raden Sekapal Baguna, Sanjaya dan juga Angking Wulan yang telah kehilangan lawannya, kini berusaha menyelamatkan diri mereka dari hujanan anak panah yang seakan-akan tiada henti. Suara memang perlu kuberikan hajaran. Raden Sanjaya yang mulai panas hati dengan sikap dan kekeras kepalaan pamannya, segera saja melompat maju lebih dekat dengan barisan prajurit panah. Panah-panah yang mengarah ke tubuhnya terpental balik dan sebagian lainnya patah berserakan. Dan kemudian ia berteriak panjang. Berbahaya sekali keadaanku. Agaknya tidak ada jalan lain lagi bagiku. Oh, aku harus tinggalkan tempat ini. Atau Ya, masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Tidak ada gunanya lagi. Pertempuran ini harus segera dihentikan. prajurit! Hentikan serangan kalian! Hentikan serangan kalian! Dengarlah, wahai prajurit! Tahukah kalian siapa laki-laki muda ini? Laki-laki muda ini adalah Pangeran Mahkota Galuh, Pangeran yang syah, yang seharusnya menduduki tahta Galuh dan memimpin tanah Pasundan ini ialah Pangeran Mahkota Sanjaya sekelompok prajurit-prajurit Galuh. Mereka memandang tajam pada laki-laki aneh yang memiliki kepandaian bagaikan seorang dewa. Dan juga mereka menyadari laki-laki yang berteriak dan memberikan peringatan pada mereka adalah juga seorang satria muda yang perkasa di samping Anting bulan yang telah mereka ketahui kehebatannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Propal, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.